Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. wa ahmadu la sharika Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la antum muslimun.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 Pada pertemuan telah lewat kita sudah menyebut, menyebutkan beberapa hal yang dibawakan dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana beliau sebutkan hadza dzikr bayan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini adalah penjelasan akidah ahli sunnah wal jamaah Dia sebutkan Pada pertemuan-pertemuan terakhir kita sebutkan Tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga berkaitan dengan Al-Quran adalah kalam Allah Yang diantara akidah ahli sunnah wal jamaah meyakini Al-Quran itu adalah Kalam Allah, ucapan Allah SWT dan bukan makhluk Demikian juga <clears throat> akidah atau keyakinan kita bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi setelah beliau. Demikian juga tentang syafaat Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Demikian juga akidah kita tentang Isra Mi'raj Nabi SAW dari ke Masjidil Haram, kemudian ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha. Demikian juga eh, yang lain tentang ru'yah. Melihat Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang masuk ke dalam surga termasuk dari akidah kita harus wal jamaah. Bahwa orang-orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala Demikian juga bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian Nabi Adam demikian juga anak keturunannya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum mereka semua ada di muka bumi ini. <clears throat> Demikian juga terakhir disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui jumlah orang-orang yang masuk ke dalam surga. Demikian juga jumlah orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Tidak ditambah jumlah tersebut dan tidak dikurangi. Dan amalan itu adalah tergantung dari al-khawatim dari akhirnya. Amalan itu tergantung dari akhir amalan tersebut. Dan sudah kita sebutkan beberapa hal dari ciri-ciri husnul khatimah. Berikutnya di sini beliau akan kembali lagi membahas tentang masalah al-qada wal qadar. Qada dan qadar tentang takdir. Dan hal ini pernah beliau singgung ya pada pertemuan-pertemuan yang telah lewat dengan ucapan beliau wa kullu syai'in yajri bi taqdirihi wa masyiatihi wa masyiatihi tanfad segala sesuatu itu berjalan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan kehendak Allah itu terlaksana la masyiata lil ibad illa ma syaa lahum tidak ada kehendak bagi hamba kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki wa ma syaa'a lahum kan wa ma lam yasha' lam yakun dan apa yang Allah Subhanahu wa taala kendaki kendaki untuk mereka maka terjadi dan apa yang Allah tidak kehendaki maka tidak akan terjadi. Eh, di sini beliau menyampaikan, menyampaikan lagi menyebutkan lagi tentang permasalahan takdir juga. Qala rahimahullahu taala <clears throat> Wa asrul qadari sirullah ta'ala fi khalqihi dan asal dari takdir itu Pokok dari takdir itu adalah Rahasia Allah subhanahu wa ta'ala Terhadap makhluknya Lam yatalik ala dalika malakun muqarrabun Tidak ada yang mengetahui atas yang demikian itu Atas takdir Allah subhanahu wa ta'ala Baik malaikat yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Malaikat yang paling dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui tidak mengetahui tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Wala nabi mursal, demikian juga nabi yang diutus. Tidak ada seorang pun nabi yang mengetahui perkara takdir ini. Takdir hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Wa ta'ammuq wa nadhar fi dhalika dzari'atu khudlan. Ta'ammuq berdalam-dalam wa nadhar demikian juga meneliti Fidalika di dalam permasalahan takdir Di dalam permasalahan itu Adalah dari ah Dari ah yakni Menyambung Al-Khudlan kepada Kerugian Ini seorang ini itu berdalam-dalam Dengan dalam masalah takdir Maka itu akan membawa kepada kerugian Membawa kepada kehancuran wa sulamul firman demikian juga tangga ataupun jembatan menuju Herman kegagalan kegagalan demikian juga kerugian wa darajatu tughyan demikian juga derajat melampaui batas derajat yang melampaui batas derajat yang menyesatkan Wal hadar ulal hadar min dalik. Ada hati-hati dengan benar-benar berhati-hati. Min dalika dari yang demikian itu berdalam-dalam dalam masalah takdir. Demikian juga banyak berpikir dalam masalah takdir. Maka untuk kita berhati-hati. Nadaran di dalam memperhatikan, Wafikran di dalam berpikir, wa waswasatan demikian juga waswas keraguan Hati-hati untuk kemudian seorang itu muncul ragu-ragu demikian juga dalam-dalam di dalam meneliti masalah takdir demikian. <clears throat> Fa inna Allah taala tawa ilmal qadar an anamihi. Maka semuanya Allah Subhanahu wa taala telah menutup ilmu takdir ini dari anami, dari makhluk-makhluknya dari manusia. Allah Subhanahu wa taala telah menghalangi untuk kemudian makhluk itu mengetahui ilmu takdir. Wa nahahum an maramihi. Allah melarang mereka untuk mencarinya. Maram ini tolak Melarang mereka untuk mencari-cari ilmu takdir ini. Maka Allah Ta'ala ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam kitabnya di dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat yang ke-23. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dan Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat. Wa hum yus'alun. Bahkan mereka yus'alun yang ditanya. Kenapa kalian bermaksiat? Kenapa kalian berbuat ini dan itu? Mereka yang ditanya bukan Allah Subhanahu wa taala ditanya kenapa Allah SWT menciptakan hamba itu dalam keadaan tersesat Atau Allah ciptakan hamba tersebut dalam keadaan miskin <clears throat> Ataupun kaya atau semisalnya Allah tidak ditanya Mereka lagi ditanya Kenapa bermaksiat Kenapa tidak bersyukur Dan sebagainya Paman sa'ala Barang siapa yang dia itu bertanya Tetap bertanya Tetap berkia itu bertanya Lima fa'ala Kenapa Allah berbuat ini dan itu Kenapa Allah berbuat demikian demikian? Fakat radda hukum Alkitab, Maka dia telah menolak hukum Alkitab ini Al-Quran. Barang siapa yang dia tetap bertanya, tetap bertanya berarti apa? Dia telah menolak Al-Quran tadi. Di surat Al-Anbiya tadi. Allah melarang untuk hambanya itu bertanya-tanya. Kenapa Allah berbuat ini dan itu? Barang siapa yang dia tetap bertanya, maka dia telah apa? telah membantah Al-Quran. Keman roda hukum Alkitab barang siapa yang menolak hukum Alkitab yang dia itu menolak Al-Quran karena minal kafirin maka dia termasuk dari orang kafir. Kalau dia tetap bertanya maka dia kafir karena Al-Quran melarang hal tersebut. Tidak boleh untuk kemudian seorang bertanya kenapa Allah berbuat demikian demikian. Kadang siapa dia tetap bertanya berarti dia telah membantah Al-Quran seseorang seorang dia itu membantah satu huruf saja dari Al-Quran, maka dia kafir. Di sini dia membantah lafaz ini tadi. Membantah larangan Allah Subhanahu wa taala, maka termasuk dari orang yang kafir. Ini demikian pula di dalam matan yang akan kita sebutkan kita bahas pada hari ini. <clears throat> Disebutkan oleh para ulama bahwa seseorang di dalam masalah takdir maka hendaknya dia berimam beriman kepada takdir tersebut. Subhanallah saya ingin ketika pernah menjelaskan belum atau etikot memberikan syarat tentang buku belum atau etikot yang ditulis oleh Imam Ibn Damah Al-Maqdisi Ramadhan untuk kita beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala Bahkan itu termasuk dari rukun iman. Sebagaimana dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bisa malaikat Jibril ketika bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis sesuai oleh Imam Muslim. <clears throat> Ketika bertanya apa ini anil iman Qala untuk minabillah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wa yawmil akhir wal qadari khairihi wa syarihi beriman kepada takdir baik yang bagus ataupun yang jelek. Demikian juga dalam ada hadis yang lain untuk kita beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> sebutkan di sini beberapa hadis yang banyak. Hadis Abdul bin Umar, demikian juga hadis Umar yang Khattab tadi. Demikian juga ayat Al-Quran. Inna kulla syai'in kulla qadar. Sungguhnya segala sesuatu itu Allah ciptakan dia itu dengan takdir. Demikian juga Allah khalaqa kulla syai'in kulla takdirah. Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah Subhanahu wa taala membuat takdir. Demikian juga ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Tidaklah tertimpa dari musibah di muka bumi. Demikian juga apa yang di diri kalian kecuali di dalam kitab. Dan banyak dalil tentang masalah beriman pada takdir. Kemudian disebutkan di sini bisa ditulis wal iman bil qadar la yatim illa bi arbati umur. Beriman terhadap takdir tidak sempurna kecuali dengan beriman dengan empat perkara. Beriman dengan takdir itu tidak sempurna kecuali kecuali dengan empat perkara. Ini juga disebutkan di dalam akidah Rasidiyah. Di sana Muhammad Khalil Haras apa empat perkara itu? Ini keimanan seorang terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia tidak tidak sempurna kecuali dengan empat perkara. Al awal yang pertama yang dikenal dengan ilmu dengan ilmun. Yang pertama al ilm. Maksudnya adalah al iman bi an Allah alim kulli ma yakun jumlatan wa sila ilmin sabik. Yang pertama adalah ilmu, ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yakni apa? Yakni bahwa semuanya Allah mengetahui segala sesuatu. Allah mengetahui segala sesuatu <clears throat> baik secara global ataupun secara rinci. Dengan ilmu yang sudah terdahulu, ilmu yang sudah Allah ketahui, bukan bahwa Allah mengetahui kejadian, Allah mengetahui sesuatu setelah kejadian tersebut terjadi. Maka ini adalah pendapat yang batil atau al-amru unuf. Perkara itu tidak mau ketahui kecuali setelah terjadi. Tetapi kita harus beriman bahwa Allah itu mengetahui segala sesuatu secara global ataupun secara detail dengan ilmu yang telah lewat. Allah sudah mengetahuinya. Itu. kita harus kita yakini. Sungkan dalam surat Hajj ayat ayat yang ke-70 Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samawati fis sama'i wal ard. Tidakkah engkau mengetahui sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang di langit demikian juga yang di bumi. Inna dzalika fi kitab. Semuanya demikian itu di dalam kitab. Jadi martabat derajat yang pertama bagi semua yang beriman terhadap takdir harus mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi. Kemudian yang kedua, setelah kita meyakini demikian, karena di situ ada juga pemikiran dari orang-orang yang dari Irak waktu itu dia berdalam-dalam dalam masalah agama, tetapi ya ibadahnya juga agamanya juga berdalam-dalam, tetapi dia tidak meyakini bahwa Allah Subhanahu Taala mengetahui, tidak mengetahui. Jadi dia meyakini Allah tidak mengetahui perkara itu kecuali kalau sudah sudah terjadi. Maka Abdul bin Umar radhiyallahu berlepas diri dari mereka ini. Yang kedua adalah al-kitabah. Maksudnya apa? Anallah kataba fil lauh al-mahfud maqadir kulli syai. Allah Subhanahu wa taala menulis di lauhil mahfud lembaran-lembaran yang terjaga takdir-takdir segala sesuatu. Al-kitabah, al-kitabah. Derajat yang kedua adalah al-kitabah. Jadi pertama ilmu, kemudian Alkitab ditulis. Sungguh dalam surat Al-Hadid, "Ma'asaba min musibatin fil ardi wa la bi anfusikum illa bi kitab." Tidaklah tertimpa musibah di bumi. Demikian juga tidaklah dalam diri kalian kecuali sudah ditulis di dalam kitab. Minggu beli anak sebelum terjadi Demikian juga hadis riwayat Imam Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Inna Allah qaddara maqadir al-khalq qabla ay yakhluq ay yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sana. Sungguhnya Allah telah membuat takdir dari makhluk-makhluknya sebelum mereka sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi. 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan itu Allah sudah mentakdirkan sebelum menciptakan langit dan bumi Allah sudah mentakdirkan 50 ribu tahun sebelumnya kemudian yang ketiga ya asal yang ketiga setelah tadi al ilmu yang kedua kita bahwa Allah menulis bahkan Allah swt merintahkan kepada kolam ini pena untuk menulis segala sesuatu sampai hari kiamat. Ini adalah yang kedua. <coughs> Kemudian asal yang ketiga adalah Inna la yakunu syai' fi samawati wal ardi illa bi iradatillah wa masyiatihi. Jadi yang ketiga adalah al irada. Keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi derajat yang ketiga adalah apa? al irada wa masyiatillah. Irada wa masyiatillah. Keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Semuanya segala sesuatu tidak ada dari sesuatu di langit demikian juga di bumi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ad-dairah bainar rahmah wal hikmah yang berputar-putar antara rahmat dan hikmah. Sebagian berpendapat rahmat dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ini segala sesuatu itu tidak lepas dari ganda Allah Subhanahu wa taala antara rahmat dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Antara rahmat dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah berupa apa? Memberikan hidayah, demikian juga rezeki, demikian juga kesehatan, Demikian juga hikmah ataupun kehadiran Allah untuk menyesatkan beberapa dari hamba-hambanya. Demikian juga diberikan musibah, demikian juga sakit dan semisalnya. Itu adalah hikmah ataupun keadilan. Oleh karena itu sebagian mereka berdoa Allahumma ini a'udzubika min adlik Ya Allah aku berlindung kepada engkau dari keadilan, Karena adil di sini Demikian juga hikmah ini Biasanya dinisbahkan pada sesuatu yang tidak disukai. Dan segala sesuatu itu adalah apa? Tidak lepas dari kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala yang berputar antara rahmat dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak perlu untuk kemudian seorang bertanya kenapa Allah berbuat ini dan itu, kenapa tidak berbuat ini dan itu, karena tadi tidak boleh kita bertanya terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berbuat. Kemudian yang keempat adalah Ar-Rabi yang terakhir, anna kula syai'in min samawati wal ard makhluqun lillah. La khalik ghairuhu Wala rabba siwahu. Segala sesuatu di langit demikian juga di bumi adalah makhluk Allah Subhanahu wa Segala sesuatu yang ada di bumi demikian juga yang ada di langit itu semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. empat perkara ini. Yang pertama tadi al-ilmu, yang kedua adalah kitabah, yang ketiga adalah al-masyiah, yang keempat adalah al-khalq dan ciptaan. Ini demikian disebutkan saya Syekh Utsaimin rahimahullah taala. <clears throat> Kemudian disebutkan di sini oleh Imam Ibn Abdul di cara akidah tawawiyah ini. Qala Rabbul Ta'ala asal qadar sirullah fi khalqihi. Asal takdir ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala di dalam hambanya di dalam makhluknya. Wa huwa kaunu awjada wa afna Allah lah yang menjadikan sesuatu sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Wa afna demikian juga mematikan, Allah yang matikan. Allah yang matikan makhluk-makhluknya, Allah yang mengadakan makhluk-makhluknya. Wa afkaru Allah SWT telah membuat di antara mereka ada yang fakir, wa abna demikian juga ada yang kaya, wa amata Allah lah yang mematikan wahai yang menghidupkan wa adalla wa menyesatkan demikian juga memberikan petunjuk demikian Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang melakukan ini semua Walati alaihi ahlu sunnah wal jamaah yang ada pada padanya keyakinan ahlu sunnah wal jamaah anna kula syaih bi illah wa qadari. Segala sesuatu itu dengan takdir dengan kodok dan kodar, keputusan dan takdir Allah Subhanahu wa taala, semuanya. <clears throat> Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itulah yang menciptakan perbuatan hamba. Perbuatan kita ini adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna kulla syai'in bi kodar. Sungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dia itu dengan takdir. Perbuatan kita masuk di dalam syai'un ini. Kulla syai'in ini. Kita masuk perbuatan kita ini masuk di dalam ini keinginan kita juga semua itu adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah khalaqakum wa ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan juga. Kemudian juga wa Allah taala yuridul kufur minal kafir wa yasha'u. Ya. Jangan kita merasa ragu-ragu dengan ucapan seperti ini. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kekafiran dari orang kafir dan Allah menghendakinya. Ya. Allah menginginkan kekafiran orang yang kafir dan Allah Subhanahu wa taala yang menghendakinya. Wala yardahu dan Allah tidak meridhoinya. Wala yuhibbu Allah tidak mencintainya. Fayasha'u qawlan wala yardahu dinan. Maka Allah Subhanahu wa taala menghendakinya secara kauniyah, secara kejadian yang Allah menghendaki. Dan Allah tidak ridho secara agama. Allah tidak meridhoi perbuatan kekufuran, tapi Allah mengendaki hal tersebut. <clears throat> Sudah, tidak perlu berpanjang-panjang. Tidak perlu kemudian bertanya kenapa Allah menciptakan ya orang kafir kemudian disesatkan kemudian nanti dia disiksa. Kenapa demikian demikian? Tidak perlu. Ya demikian. Ada menaruh sunnah tadi sudah jelas Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengendaki kekafiran orang kafir dan menginginkannya dan Allah Subhanahu wa taala tidak meridhoinya dan tidak mencintainya. Allah mengendakinya secara kauniyah kejadian tersebut dan Allah tidak meridhai secara apa? agama. Yang demikian ini diselisih oleh orang-orang Qadariyah dan Mu'tazilah. Ya orang-orang Qadariyah yang mereka itu menolak takdir Al-Mu'tazilah ya itu yang mengatakan pelaku dosa besar itu adalah kafir ya <coughs> di akhirat demikian juga pendapat ini orang-orang khawarij di sini orang-orang Qadariyah dan mutazila, mereka mereka menyangka Wazamu mereka menyangka Allah syal iman minal kafir. Allah SWT menghendaki keimanan dari orang kafir. Walakin al kafir syal kufur. Akan tapi orang kafir menghendaki kekafiran. <coughs> Jadi mereka dalam keadaan bingungan. Mereka mengatakan Allah itu sebenarnya menghendaki keimanan orang kafir. Akan tetapi orang kafir itu menghendaki kekafiran. Gitu. Akhirnya orang kafir itu menjadi kafir. Maka seperti ini kalau kita perhatikan, ya, mereka lari, ya, lari dari ini menuju ke sesuatu yang lebih parah, ya. Baru ilah ada mereka lari kepada pendapat ini. Jadi mereka itu, ya, menurut pikiran mereka itu bahwa Allah itu sebenarnya menghendaki keimanan orang kafir, tetapi orang kafir menghendaki kekufuran. Mereka melakukan pendapat ini. Mereka lari kepada pendapat ini. yang yakul supaya tidak dikatakan sya'al kufur al kafir wa adabahu alaih. Ini Allah Subhanahu wa taala bagaimana mungkin mengendaki kekafiran dari orang kafir kemudian menyiksanya itu. Maka seperti ini diistilahkan dengan apa? Walakin sa'aru kal mustajir minarondo binar. Orang yang berpendapat seperti ini tadi itu seakan-akan orang dia itu berlindung dari panasnya padang pasir di siang hari menuju ke apa? Menuju ke api. Jadi kalau kita makan di padang pasir yang panas di siang hari itu, ya kan kakinya tidak kuat berjalan karena panas sekali. Akhirnya dia berlindung ke, kepada apa? Kepada api malahan. Jika ada berapi dia berpindah ke situ. Demikian juga orang ini tadi. Orang-orang Qadariyah dan Mu'tazilah. Mereka itu apa? Tidak ingin untuk mengatakan bagaimana bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala kemudian menciptakan hamba-Nya, kemudian menyesatkannya, kemudian menyiksa, menyiksanya. Sehingga mereka mengatakan bahwa Allah itu menghendaki keimanan orang kafir, tapi orang kafir itu menghendaki apa? Menghendaki dirinya untuk kafir. Demikian. <clears throat> Kalau berpendapat seperti itu berarti siapa yang menang? Kehendak Allah atau kehendak orang kafir? Menurut mereka, ya kan seperti itu. Kalau kita perhatikan berarti apa? Berarti hamba ini lebih kuat daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa'inau yasimu yalzimu anna masyiatal kafir ghalabat Allah taala. Berarti mewajibkan pendapat ini bahwa kehendak orang kafir itu mengalahkan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Tambah rusak dan rusak. Jadi orang yang berpendapat seperti itu ya ini dengan alasan bagaimana Allah menciptakan hambanya kemudian menyesatkan kemudian menyiksanya tidak mungkin yang benar adalah menurut mereka Allah itu menghendaki keimanan orang kafir tapi orang kafir menghendaki kekafiran tersebut sehingga dia pun menjadi kafir maka seperti ini adalah dimisalkan seorang yang berlindung dari panasnya pasir di padang sahara menuju ke abad api kalau berarti seperti ini apa? Mereka lari dari sesuatu kepada sesuatu yang lebih besar, yang lebih parah. Demikian. Karena pendapatmu ini melazimkan, memastikan bahwa berarti kehendaknya orang kafir ini mengalahkan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti di situ ada yang mempunyai kehendak yang banyak, masing-masing punya kehendak. Ini demikian. Adapun ahlu sunnah jamaah maka tadi sudah disebutkan bahwa Allah SWT menghendaki kekafiran orang yang kafir demikian juga menginginkannya dan Allah tidak meridainya selesai dan tidak perlu kita berdalam-dalam dalam permasalahan tersebut <clears throat> oleh karena itu yakni kita dianjurkan juga untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak terkena musibah demikian juga penyakit tetap kita berdoa dan semua itu adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala musibah penyakit dan sebagainya dan kita untuk berdoa diberikan keselamatan kesehatan. Demikian juga kebaikan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu sebagian menyebutkan ya dari para ulama seperti Syaikh Utsaimin tentang doa seseorang ketika membaca doa kunut. Sebutkan bahwa Nabi SAW memberikan tuntunan doa kepada cucu beliau Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu doa yang dibaca ketika kunut namun diperbincangkan ya doa tersebut tapi itulah biasa kita baca doa tersebut <clears throat> Ini Nabi mengajarkan kepada Hasan bin Ali. Di antara doa kuno tersebut disebutkan Allahumma hadi Nabi man wa hadi Nabi man wa tawala Nabi man wa barikulah Nabi fi Kemudian doa kina syarama ma Ya. Apa itu artinya? Atau wa kini syarama ma Allah Allahumma Nabi man Ya Allah, berikanlah kami petunjuk sebagaimana orang kau berikan petunjuk. Wa fi man hafait berikanlah ampunan keselamatan sebagaimana engkau yang orang yang kau berikan keselamatan demikian juga ampunan wa tawallana fi man tawallait urusilah kami sebagaimana orang kau urusi wa barik lana fi ma berikanlah berkah terhadap apa yang kau berikan kepada kami Kemudian wakina syahroma Lindungilah kami kejelekan apa yang kau takdirkan. Bagaimana ini? Lindungi aku dari kejelekan apa yang engkau takdirkan. Apakah berarti di situ ada kejelekan dalam takdir Allah Subhanahu wa taala? Sehingga kita berdoa, wakina syahroma Lindungilah kami dari kejelekan apa yang kau takdirkan. Sebutkan oleh Saudara Taimin Ya bisa ditulis Ya ini makna Lindungilah kami Lindungilah kami Dari kejelekan apa yang kau takdirkan Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu Mentakdirkan bil khair di bishar Allah mentakdirkan yang bagus Dan mentakdirkan yang jelek Amma badahu bil khair Ada takdir Allah yang bagus Ini takdir Allah yang bagus itu bahwa khairu maka apakah itu bagus murni semuanya. Fil qada wal maqdi. Baik qadanya keputusannya itu ataupun maqdi barangnya. Ya kejadiannya. Hmm. Ya, jadi kalau takdir yang bagus itu takdirnya itu demikian juga makdinya yakni kejadiannya itu bagus semua. Seperti diberikan kesehatan katakan di sini oleh beliau Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan rezeki yang luas, <coughs> keamanan, tumaknina, ketenangan, hidayah, demikian juga nasir pertolongan. Maka ini adalah takdir yang bagus baik takdirnya demikian juga makdinya barangnya tersebut kejadiannya tersebut itu makdi namanya Wahada khair fil qada wal makdi Maka ini bagus dalam hal keputusan ataupun makdi barangnya itu diberikan keamanan, kesehatan, kan itu bagus semua. Wa amma qadahu bi syar adapun qada Allah takdir Allah yang dia itu kejelekan bahwa khairun fil ghadab syarun fil maghrib maka ini bagus dalam hal takdirnya dan jelek dalam hal barangnya ya makdinya itu yang diputuskannya itu contohnya adalah al-qahat klik, Lantina ilmatar tidak turun hujan Demikian kemudian juga mungkin sakit dan sebagainya ataupun musibah maka ini apa maka ini makdi keputusan barangnya itu adalah apa jelek kan demikian tetapi takdirnya semua itu adalah bagus <clears throat> oleh karena itu kita berlindung dari apa dari makdinya itu dari barangnya itu dari kejelekan yang berupa musibah demikian juga penyakit dan sebagainya gitu Liwakina syarama kita lindungi kami dari kejelekan apa yang kau takdirkan yaitu apa makdinya. Kita berlindung dari apa? Barang barang yang jelek ini. Lindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari barang yang jelek ini, musibah ini dan sebagainya. Dan kalau kita perhatikan bahwa musibah demikian juga tidak ada turun hujan demikian juga yang lainnya pada syaron ini adalah jelek Lain kata Allah bihi tetapi Keputusan Allah ini itu adalah bagus. Musibah tersebut kalau kita perhatikan itu adalah bagus sebenarnya. Karena Allah menyebutkan dalam surat ya sudah Al-Qur'an di sini. <clears throat> Dar al-fasadu fil barri surat Rum. Dar al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum badal abin aminu la'allahum yarji'un. Telah tampak kejelekan di muka bumi, demikian juga di lautan dengan sebab apa yang mereka usahakan dengan sebab tangan-tangan manusia liyudi kaum untuk Allah merasakan mereka itu sebagian apa yang mereka lakukan apa faedahnya la'allahum yarji'un agar mereka itu kembali agar mereka itu tobat itu jadi di situ ada hikmahnya sebenarnya dengan musibah musibah itu agar mereka itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala demikian jadi Pelindungnya kita di sini ya. Wakina qina syarra yaitu pelindung dari makdinya, dari barangnya tersebut. Ada mentakinya itu semua adalah bagus dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hikmahnya tadi dengan musibah tersebut diharapkan mereka itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ma di sini ya kita harus meyakini wa qina syarra ma ma di sini ma mausul Artinya yang Jangan kemudian seperti mendapat ya orang-orang yang tidak meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan jelek juga. Seperti tadi orang-orang Mu'tazilah demikian juga orang Qadariyah tadi. Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengendaki kekafiran orang yang yang kafir itu, tapi orang kafir itulah yang berkehendak kekafiran dan mengalahkan kehendak dia itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Salah. Jadi mereka berpendapat ya bahwanya itu nafiah Waktu syarama qadaita ini lindungi kami kejelekan yang kau tidak yang kau tidak takdirkan demikian juga dalam surat al-falaq kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq katakan aku berlindung dengan Rabbnya al-falaq waktu subuh min syarri ma khalaq dari kejelekan ma khalaqah yang tidak Allah ciptakan bisa yang benar adalah dari kejelekan, kejelekan apa-apa yang Allah ciptakan. Allah menciptakan kejelekan juga. Demikian. Ya. Kemudian juga selesai kita tadi tentang zikir ini tadi atau doa ini tadi. Kemudian di situ ada permasalahan berikutnya pernah kita sebutkan tentang apa yang dialami oleh Nabi Adam dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya, Disebutkan bahwa waktu itu Nabi Musa alaihissalam waktu itu beliau mencela Nabi Adam alaihissalam. Ya, sebutkan dalam Sahih Bukhari. Eh, waktu itu eh taja Adam wa Musa. Terjadi perdebatan antara Nabi Adam dan Nabi Musa. Mungkin pernah mendengar kisahnya. Maka waktu itu Nabi Musa mengatakan, Anta Adam Wahai engkau Adam Ini bapak kami Engkau lah yang telah mengeluarkan Kesalahanmu itu Kami semua dari surga Ya Ini waktu itu Nabi Musa mengatakan Wahai Adam Engkau lah yang membuat kami keluar dari surga Karena engkau melakukan kesalahan Memakan buah goldi Ada kan demikian Maka apa jawaban Nabi Nabi Adam alaihissalam maka beliau mengatakan, "Anta Musa wahai engkau Musa." Yang mana Allah telah memilih engkau dengan risalahnya demikian juga wabi kalamihi Allah berbicara dengan kamu. Atalamu, kenapa engkau mencela aku? Atalumuni alama ala amrin qad katabahu Allah alayya. Kenapa engkau mencela mencela aku terhadap sesuatu yang Allah telah menuliskannya kepadaku? Ah, Ya waktu itu Nabi Musa mengatakan, kamu dengan sebab kamu, wahai Adam, dengan dosamu itu, kami keluar dari surga. Maka Nabi Adam mengatakan, wahai Musa, kenapa engkau mencela aku? Kenapa mencela aku terhadap sesuatu yang Allah telah tuliskan atasku? Allah telah takdirkan atasku. Kemudian dikatakan, haja Adam Musa, haja Adam Musa. Yani Nabi Adam berhasil mengalahkan Musa Nabi Adam berhasil mengalahkan Musa. Pertanyaan pertanyaan adalah apakah berarti boleh seseorang berdalil dengan takdir terhadap kesalahan dia lakukan sebagaimana Nabi Adam mengatakan bagaimana kamu mencela aku Allah sudah takdirkan aku melakukan hal tersebut apakah boleh juga seorang ketika bermaksiat mengatakan ketika dia mau dipotong tangan ya? kenapa kamu mencela aku kenapa aku harus dipotong tangan ya? karena mencuri ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika berzina, demikian demikian demikian. Dengan alasan ucapan Nabi Adam alaihissalam. Maka di sini jawab oleh para ulama, yang bisa ditulis. Ini alasan Nabi Adam dengan jawaban tersebut yang pertama, ya disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, yaitu apa? Yang pertama, an Adam lam yahdath bil qadar ala dam al-mu'ibah bal ihtaja bil qadar al maksiyah al musibah. Ini jawabannya yang pertama adalah Nabi Adam tidak beralasan dengan takdir terhadap dosa yang dia lakukan. Tidak beralasan dengan takdir terhadap dosa yang dilakukan. Tetapi beliau adalah beralasan dengan takdir terhadap musibah yang beliau alami. Bagaimana engkau mencela aku? Itu sudah musibah yang sudah Allah tentukan kepadaku. Jadi beliau beralasan dengan apa? Dengan musibah terhadap takdir. Bukan beliau beralasan terhadap dosa dengan alasan takdir, bukan. Ya, itu. Di beliau beralasan terhadap takdir, terhadap musibah tidak alami. Ini musibah. Kenapa, kenapa engkau mencela aku? Ini musibah yang sudah Allah SWT tuliskan. Demikian. Yang kedua, Allah adam ihtaja bil qadar ala dam wa da jais bi syurut ayakuna pada wuku idam wa taubah minhu wa tarki muawadati. Jawaban yang kedua adalah bahwa Nabi Adam berdalil dengan takdir ini tadi terhadap dosa yang melakukan karena beliau sudah bertobat. Seseorang yang sudah bertobat boleh. Seorang yang itu bertobat dan tidak mengulangi kemaksiatan tersebut boleh beralasan dengan dengan takdir. Paham? Ini beralasan dengan takdir yang yang telah terjadi pada diri dia. Bagaimana kau mencela aku? Aku sudah bertobat. Aku tidak melakukan hal tersebut lagi. Aku tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi. Sehingga aku ber beralasan dengan takdir yang Allah sudah tentukan kepada kepadaku. Demikian. Insyaallah demikian pembahasan kita kita membaca surah Baqarah.